yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kajian pada duhur kita ini adalah kajian tafsir Al-Qur'an dengan tema peran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Wahyudin dan dimohon kepada jemaah agar bisa lebih maju supaya dapat terlihat apa yang tertulis di layar Sekali lagi, dimohon dengan hormat kepada jemaah agar dapat lebih maju ke depan, kalau bisa sampai depan mic, ya, supaya lebih terlihat jelas apa yang tertulis di layar. Demikian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kalau ngaji duduknya jauh-jauh? Takut ditanya. Atau takut disuruh nyumbang banyak buat beli mobil jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala dunia أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا الله اللهم افتح لنا بفتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين وإلى حضرة النبي الفاتحة Hadirin hadir sekalian hamba-hamba Allah yang mulia Kita siang ini masuk pada kajian tafsir tentang peran Rasulullah SAW Titik berangkatnya dari ayat 151 Surat Al-Baqarah Surat Al-Baqarah ayat 151 Kama arsalna fikum rasulam minkum sebagaimana telah kami utus pada kalian rasulan seorang rasul mingku dari golonganmu juga itu rasul dari golongan manusia seperti kamu mingku rasul bukan dari golongan jin bukan dari golongan malaikat kalau dari golongan jin dari golongan malaikat kita punya alasan ada beberapa tindakan rasul yang kita tidak mungkin bisa meniru mengikutinya. Tapi dengan ditegaskan minkum dari golonganmu juga dari golongan manusia, maka apapun yang beliau lakukan sangat mungkin kamu yang manusia juga seperti dia bisa melakukan. Diutusnya Rasul dengan tiga tugas utama. Yang pertama yaslu alaikum ayatina berasal dari kata tala yaslu dari situlah muncul istilah tilawah. Tugas Rasul pertama tilawah, membacakan padamu ayat-ayat kami. Tugas yang kedua, wa yuzakkikum, zakka yuzakki. Dari situlah muncul istilah tazkiyah, pensucian. Tentu yang disucikan bukan badan jasmania. Umat para rasul bisa mandi sendiri. Tazkiyah di sini adalah tazkiyah Roh jiwa. Yang ketiga, tugas Rasul allama yu'allimu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. dan situ muncul istilah ta'lim, mengajarkan. Taklimnya ada dua. Wa yu'allimukum al-kitaba wal hikmah, kitab dan hikmah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Jadi ada dua taklim mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah juga mengajarkan apa-apa yang tak dapat kamu ketahui kalau bukan karena Rasul yang mengajarkannya. Malam takunu ta'lamun, apa-apa yang tak akan mungkin kamu mengetahui. Malam takunu ta'lamun. Saya ingin mendalami kitab dulu. Wa yalimukumul kitab wal hikmah. Alkitab, apa makna alkitab di sini? Orang suka menyangka Alkitab di situ adalah Al-Quran. Padahal tidak sepenuhnya. Istilah kitab berasal dari kataba. Dan kataba dalam bahasa Arab maknanya itu menentukan, menetapkan. Entah kenapa di Indonesia Katabah hanya diartikan menulis saja. Katabah menulis, lalu kitab, kumpulan tulisan, buku. Padahal dalam bahasa Arab, katabah itu lebih luas dari menulis. Contoh pada ayat ini, surat al taubah 51. La yusibana, tidak akan memusibahi kita illa ma kecuali apa-apa yang kataballahu lana. Allah telah katabah Allah telah menentukan Allah telah menetapkan kataba menentukan menetapkan bentuk pasifnya atau majhulnya dalam istilah kosa, uh, uh, uh, gramatika bahasa Arab kutiba lihat ayat yang populer di bulan Ramadan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kutiba bukan telah ditulis telah ditentukan, telah ditetapkan. Jadi kataba menentukan, menetapkan, kutiba ditentukan, ditetapkan, kitab artinya ketentuan. Kitab itu ketentuan. Lihat pada surat An-Nisa 103. Inna salata sesungguhnya salat itu kanat alal mu'minina adalah bagi orang-orang yang beriman kitaban. solat adalah kitab, ketentuan. Mauqutah yang diwaktukan. Solat adalah ketentuan, kewajiban yang diwaktukan. Karena itu sebenarnya solat tidak ada namanya. Yang ada nama waktunya. Karena dilakukan saat matahari asbaha. Asbaha itu mataharinya belum terbit, tapi cahayanya sudah menerangi ufuk timur itu namanya asbaha subuh Solat yang dilakukan di waktu subuh orang menyebutnya solat subuh sebenarnya subuh itu bukan nama solat tapi nama waktunya solat sendiri tidak bernama gitu. salatul fajar salatul maghrib maghrib berasal dari goruba goruba tenggelam maghrib saat tenggelamnya matahari solat saat tenggelam matahari Salatul duha, salat di waktu duha. Salatul lail, salat di waktu lail. Salatul jum'ah, salat di waktu Jumat di hari Jumat. Nah ini salat-salat itu tidak ada nama, yang nama adalah terhadap waktu. Kembali ke sini, salat adalah kitab ketentuan yang diwaktukan. Maka membaca surat Al-Baqarah, dalikal kitab bukan inilah buku Alif Lam Mim Dalikal kitab inilah buku bukan Dalikal kitab inilah ketentuan Sebab ayat itu sendiri turun Saat ayat itu sendiri turun Quran belum dalam bentuk buku Bahkan sampai Nabi wafat Belum ada buku Quran Karena sampai 9 hari menjelang Nabi wafat Quran ayat-ayatnya masih dalam proses turun sehingga memang Quran masih dihafal oleh Nabi dan seluruh para sahabat. Quran baru ditulis muncul dalam bentuk buku itu di zaman Umar jadi kepala negara. Jadi kira-kira 86 6 8 tahun setelah Nabi wafat. Jadikan kitab bukan inilah buku, inilah ketentuan. Oleh sebab itu Allah bukan buku Allah, tapi ketentuan Allah. Nah, kalau mau kita perluas lagi, kita dalami lagi, Ketentuan Allah itu banyak. Ada ketentuan-ketentuan Allah yang Allah tebarkan di alam. Itulah ketentuan-ketentuan yang mengatur gerak, yang mengatur mekanisme, yang mengatur proses-proses yang ada di alam. Itulah ketentuan Allah yang kauniyah. Kaun itu artinya alam. Kaun artinya alam. ketentuan-ketentuan Allah yang mengatur setiap benda langit, setiap planet beredar mengikuti garis edarnya sehingga mereka tidak saling bertabrakan. Itu ketentuan Allah. Itu juga kitabullah yang kauniyah. Ketentuan yang Allah menetapkan air manakala dipanaskan tem dengan temperatur 100 derajat Celcius pada tekanan satu atmosfer maka air itu akan mendidih itu Allah, itu ketentuan Allah. Tetapi orang di puncak gunung yang tinggi, masak air lebih cepat mendidih. Tidak sampai 100 derajat, 96 derajat Celcius sudah mendidih air. Sebab di puncak gunung, tekanan udara lebih rendah dari satu atmosfer. Jadi air mendidih pada 100 derajat Celcius kalau tekanannya satu atmosfer. Pada daerah yang tekanannya lebih rendah dari satu atmosfer, maka air mendidih pada derajat yang lebih rendah lagi. Nah ini ketentuan Allah di Allah. Ini ketentuan Allah yang kauniyah. Ada ketentuan-ketentuan Allah yang diwahyukan kepada para nabi menjadi bacaan-bacaan, menjadi Quran. Itulah ketentuan Allah yang Quraniyah. Ketentuan yang tekstual, yang skriptural. Ada bacaannya, ada skripnya. Itu ketentuan Allah. Ada lagi ketentuan-ketentuan Allah yang belum ditebarkan di alam dan belum diwahyukan kepada para nabi. Ketentuan Allah masih dijaga oleh Allah itu sendiri. Ketentuan Allah yang ada pada diri Allah. Itulah yang kemudian manakala ketentuan Allah di sini diberlakukan, maka dia menjadi anomali, menjadi anomali, menjadi perkecualian bagi ketentuan-ketentuan yang ada di alam ini. Misalnya ketika terjadi tabrakan di daerah Indramayu sebuah mobil sedan dengan bus malam tabrakan frontal hancur itu sedan ringsek orang duga semua penumpang sedan mati ya mestinya mati tapi ketika orang menolong sedang mengeluarkan mayat-mayat dari mobil sedan itu dari pematang sawah di pinggir jalan terdengar rengekan bayi menangis dan usut punya usut itu bayi pun penumpang sedan sebenarnya Bagaimana dalam proses tabrakan itu dia terpental dan tanpa luka sedikit pun. Ada ketentuan Allah yang kauniyah, ada ketentuan Allah yang Qur'aniyah, ada ketentuan Allah yang tetap ada pada Allah yang Allah berlakukan saat-saat tertentu yang menghapus atau yang meng, uh, uh, apa uh, mengatasi ketentuan Allah sebelumnya. Nah, disitulah gunanya doa. Itulah gunanya doa. Ketentuan Allah yang sudah sudah disiapkan oleh Allah dalam bahasa teologinya adalah qadha. Qadha itu ketentuan Allah yang sudah Allah persiapkan. Tapi belum terjadi, belum jatuh tempo. Manakala sudah terjadi, sudah jatuh tempo, itu namanya disebut qadar. Bahasa lainnya adalah takdir. Jadi kalau dikatakan takdir itu tidak bisa diubah karena sudah terjadi. Tapi ketentuan Allah yang belum terjadi masih bisa diubah itulah qada dan Nabi katakan ma taghayyaral qada illa biddu'a tidak akan berubah qada kecuali dengan doa seseorang melakukan suatu perbuatan A begitu melakukan sebuah perbuatan A masuk dia pada ketentuan kalau A nanti rentetannya akan begini wah salah saya ini membuat keputusan Salah saya membuat keputusan. Kalau keputusannya salah, maka nanti rentetannya jadi begini. Bahaya ini. Bisa dipanggil sama pansus DPR. Nah, tapi kan itu belum terjadi kan? Keputusannya sudah terjadi, tapi akibat-akibatnya belum terjadi. Itu masih kodok, belum terjadi. Segera berdoa. Berdoa, ya Allah, aku khilaf. Aku salah membuat keputusan. Tolong ya Allah, berikan jalan keluar. Dan Allah masih bisa mengubah kodok. Allah bisa memberi kesempatan untuk melakukan pemulihan. Nah, itu ketentuan Allah, kitabullah yang masih pada sisi Allah yang akan diberlakukan belakangan. Nah, manusia menghadapi ketentuan Allah pun dengan cara berbeda terhadap ketentuan-ketentuan Allah yang ada di alam yang kita menyebutnya hukum alam manusia harus melakukan observasi bahasa Arabnya absara absara yubsiru to observe apalah tubsirun itu perintah Allah apakah kamu tidak tubsirun tidak melakukan absara tidak mengobservasi lakukan observasi terhadap sekitarmu dari berbagai observasi, manusia bisa mendapatkan data-data, keterangan-keterangan, informasi. Berdasarkan data-data itu, keterangan-keterangan itu, manusia melakukan proses mengakal. Akala akilu. Apa itu akala akilu? Dalam bahasa Arab, analitik sintetik. Lakukan proses analisa sintesa. Berdasarkan data-data itu, cari hubungan kausalitas, hubungan sebab akibat, temukan pola-polanya. Setelah didapat, maka itu menjadi hipotesa. Hipotesa itu harus dibuktikan lagi, diuji, dilakukan verifikasi dengan cara mendeduksikannya. Coba pada lingkungan pada kesempatan yang berbeda dengan lingkungan yang sama, dengan data yang sama dimasukkan diuji. Oh, ternyata tetap hipotesanya benar dan itu menjadi konklusi. Setelah menjadi konklusi, itulah jadi ilmu bagi manusia. Jadi ilmu yang ada pada diri manusia adalah hasil manusia menggali menggali ketentuan-ketentuan Allah yang ada di alam yang sudah menjadi hukum alam. Begitu juga terhadap ketentuan Allah yang di Quran, manusia lakukan observasi, baca, baca, baca, telaah, cermati, didapat keterangan betapa banyak ayat-ayat Quran yang tegas-tegas melarang riba. Betapa riba itu sangat jahat, betapa riba itu sangat merugikan. Oh sudah tahu riba? Kalau begitu kembangkan hipotesa. Bagaimana ada mekanisme transaksi-transaksi yang tidak riba? Mekanisme perdagangan yang tidak riba, mekanisme permodalan yang tidak riba. Dulu orang nggak menyangka, rasanya nggak mungkin. Tapi semakin tekuni Quran mungkin bisa kembangkan hipotesa-hipotesa perbankan Islam. Saya ingat tahun 86 tiga pakar ekonomi dalam sebuah seminar di Kartika Plaza, Hotel Kartika Plaza dulu belum dibongkar itu, belum renovasi. Di panggung Antonio baru pulang dari Malaysia, dari Flor dia bicara tentang ekonomi Islam. Tiga pakar ekonomi Islam yang dokter itu ketawa terbahak-bahak. Gak ada ekonomi Islam itu. Islam itu hanya pedoman agama bermain di wilayah normatif. Gak ada sistem ekonomi Islam. Apalagi bicara perbankan Islam, gak mungkin. Itu tahun 86. Tapi berdasarkan hipotesa yang ada, Manusia mencoba, mencoba, mencoba dan terjadi mungkin ternyata bisa dikonklusikan, dijadikan ilmu, dijadikan bahan subjek mata kuliah, dijadikan fakultas tersendiri, dijadikan praktek-praktek perbankan Islam. Bisa. satu lagi sebenarnya, ini ilmu manusia yang didapat oleh si manusia dengan berupaya menggali menggunakan scientific method maka ilmu itu disebut ilmu husuli ilmu yang dihasilkan dihasilkan oleh ikhtiar ilmiah manusia namun jangan lupa sumber ilmu itu masih Allah ilmu itu bukan semuanya sudah di Quran ilmu bukan semuanya sudah di alam masih ada ilmu yang ada pada diri Allah dan Allah akan berikan untuk orang-orang yang baik yang jujur, yang tekun, yang Allah ridhoi. Begitu saja Allah berikan itu ilmu. Tanpa orang ini melakukan langkah-langkah ilmiah, Allah bisa berikan ilmu itu. Milladunna ilma, kata Allah. Kami berikan dari sisi kami ilmu. Maka itu yang disebut ilmu ladunni. Itulah ilmu yang khuduri, ilmu yang dihadirkan oleh Allah. Idealnya memang semua itu digabung semua itu digabung. Jadilah ilmuwan yang menekuni ilmu-ilmu alam, menggali pengetahuan dari fenomena alam. Jadilah pula ilmuwan yang tekun membahas Al-Quran, sehingga semua ini digabungkan. Dan jadilah orang yang selalu membersihkan diri pada Allah, sehingga Allah mau melimpahkan ilmu laduninya. Maka terjadi ilmu pengetahuan yang komprehensif. Dan itu yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam di masa lalu. Maka yang namanya Ibnu Sina, dia ahli kedokteran, dia pun ahli tafsir dan dia pun ahli dalam tekun beribadah bertasawuf sehingga selalu mendapatkan inspirasi yang kaya. Itu. Dan Allah Rahman dan Rahim. Orang-orang yang hidup dengan penuh kejujuran, ketekunan dalam mencari kebenaran, dia belum menjadi Islam karena dakwah Islam belum masuk kepada dia. Dakwah Islam belum masuk ke wilayah dia. Tapi dia hidup dengan penuh kejujuran, ketekunan, maka Allah pun bisa berikan ilmu laduni ini. Itu. Nah, kembali kepada ayat tadi. Tugas Rasul itu tiga. Satu tilawah membacakan ayat-ayat Allah Dua, tazkiyah, mensucikan roh para pengikutnya. Yang ketiga, taklim, mengajarkan. Yang diajarkan berupa Alkitab, ketentuan-ketentuan Allah. Dalam ini Rasulullah, ketentuan Allah yang Quraniyah. Rasulullah bukan saintis. Rasulullah tidak mengajarkan kitab yang kauniyah. Sehingga dalam satu kesempatan Nabi mengajarkan orang menanam pohon terbalik juga cara mengajarkannya. Juga al-hikmah. Apa itu al-hikmah? Hikmah ini adalah manfaat dari ketentuan-ketentuan itu. Itu. Misalnya, ketentuannya mengatakan, sumu, berpuasalah kalian. Tasihu, dengan berpuasa, kalian akan sehat. Itu hikmahnya. Tunaikan zakat, wa'atu zakat, tunaikan zakat. Kenapa orang harus bayar zakat? Kala yakuna dulatan bainal agniya minkum Sebab dengan zakat ditunaikan, kekayaan tidak hanya berputar pada segelintir orang kaya di antara kamu saja. Terjadi proses trickling down efek, efek pemerataan ke bawah. Itu hikmahnya. Selain mengajarkan Alkitab dan hikmah, juga mengajarkan apa-apa yang kamu tak dapat mengetahuinya. Ini hal-hal yang sifatnya laduni tadi. Yang orang biasa tidak bisa melakukan langkah-langkah ilmiah menggunakan scientific method dengan observasi tidak tapi dia hanya bisa diperoleh direct dengan hubungan langsung dengan Allah itu Rasul ajarkan jadi tugas Rasul peran Rasul itu tiga saya menyebutnya peran triple T tiga T tilawah membacakan ayat-ayat Allah tazkiyah mensucikan ruh untuk siap-siap menerima hidayah menerima yang laduni itu dan kemudian perang taklim itu yang menarik ayat menyebut tazkiyah dulu pensucian dulu baru taklim baru belajar jadi memang orang kalau mau diberikan ilmu harus dilatihkan kesucian jiwa dulu sebab ilmu yang diberikan pada orang yang tidak suci ilmu yang diberikan pada orang yang serakah ilmu yang diberikan pada orang yang culas ilmu itu akan berbahaya buat seorang itu dan juga buat orang lain. Jadi karakternya dulu, moral dulu, baru pengetahuan teknikal, pengetahuan manajerial. So, kalau tidak ada basis moral yang kuat, maka pengetahuan-pengetahuan teknikal dan manajerial hanya akan bisa dilakukan berbuat kejahatan-kejahatan. Bikin laporan dengan berbagai macam data, window dressing, macam-macam pinter tapi tidak mengalami tazkiyah lebih dulu. Itu yang banyak terjadi di negeri kita saat ini. Ini tugas Rasul, triple T. Nah, mengapa Rasul mampu melakukan triple T? Karena Rasul pun sudah menjalani program triple T dulu dari Jibril. Jibril sudah mentilawah Rasul dulu. Malakul Jibril saya gunakan malak karena itu aslinya. Kalau satu itu malak. Kalau jama itu baru bahasa Arabnya malaikat. Kita sering menyebut malaikat, malaikat. Malaikat saja sudah bermakna banyak gitu. Itu. Nah, jadi malaikat banyak kalau satu malak. Malak al-Jibril, malakul Jibril. Cuma di Indonesia orang kalau dengar istilah malak, itu kerjaan preman Pak di pasar Gitu. Itu. Jadi Jibril melakukan tilawah kepada Rasul. Jibril melakukan tazkiyah kepada Rasul. Setidak-tidaknya dua kejadian yang Jibril melakukan tazkiyah pada Rasul. Ketika Muhammad SAW yang masih kecil masih dititipkan oleh ibunya kepada Halimatus Sa'diyah untuk disusukan di daerah pegunungan, di daerah peternakan. Satu saat Halimah Tosa dia melihat Muhammad kecil dihampiri dua malaikat menelentangkannya belahnya dada, dibersihkan kolbunya. Dan itu membuat Halimah Tosa dia ketakutan anak yang dititipkan kepada dia perlakukan macam itu. Langsung dihampirnya, direngkuhnya, dibawa pulang ke Makkah, dikembalikan. Hai Aminah, tugasku menyusui anakmu dua tahun sudah selesai. Dan segera kembalikan karena dia mengalami peristiwa yang aku khawatir kalau terjadi apa-apa aku sulit mempertanggungjawabkannya kembalikan ketika beliau akan Isra Mi'raj juga ditazkiyah oleh Jibril minimal itu dua yang ditakdoi dan ada kesempatan-kesempatan lain Jibril melakukan tazkiyah pensucian jiwa juga Jibril melakukan taklim pada Rasulullah banyak kesempatan banyak kesempatan tentang seolah tentang kapan memutuskan harus terjadinya perang, strategi perang yang akan digunakan, itu Rasul mendapat ta'lim. Kenapa Jibril mampu melakukan 3T kepada Rasul? Karena Jibril pun menjalani program 3T dari Allah. Allah sudah mentilawah membacakan ayat-ayatnya pada Jibril. Allah melakukan tazkiyah. Ya, Jibril disucikan oleh Allah. Jibril juga ditaklim oleh Allah. Dengan ini saya ingin menyampaikan, kalaupun Rasulullah punya kemampuan triple T, ini bukanlah kemampuan yang sekonyong-konyong. Ini bukan kemampuan yang ujuk-ujuk kata orang Betawi nah, yang nggak ada asalnya. Tapi Rasul bisa punya kemampuan itu karena memang menjalaninya training dari Jibril dan Jibril dari Allah. Jadi ada kesinambungan. Ada kesinambungannya, ada sumber yang sah. Nah, Lalu Rasul menjalankan tugas kepada para sahabat. Orang-orang yang hidup di sekitar Nabi sudah dewasa lalu memilih masuk Islam, itulah sahabat Rasul. Rasul tilawah, bacakan ayat. Rasul tazkiyah, Rasul sucikan roh mereka dengan proses latihan-latihan rohaniah yang Rasul bimbing. Rasul taklim, Rasul ajarkan tapi sahabat itu manusia biasa. Kelakuan pun macam-macam. Ada sahabat yang malas, bahkan bandel. Nanti setelah Rasul wafat, itu sahabat keluar lagi dari Islam, murtad lagi, ada. Ada sahabat yang minimalis, yang pokoknya udah syahadatain, udah sholat, sudahlah. Sibuk dagang sana sini, tidak merasa perlu belajar lebih dalam. Ada. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi yang tekun, Ketika yang lain sibuk dagang sana dan sini, Nabi bilang kumpul di sini. Di belakang rumah Nabi ada sebuah panggung, mereka disuruh tinggal di situ. Malamnya nggak boleh tidur, disuruh banyak-banyak tahajud. Siangnya dilatih, sehingga kepentingan makannya pun disuplai dari dapur rumah Nabi. Inilah yang disebut uh, kelompok sahabat yang khusus, yang khawas itu. Sampai sekarang panggungnya itu masih ada di Madinah panggung di belakang rumah Nabi itu apa namanya istilahnya saya lupa panggung itu ahlus sufah ashabul sufah itu nah. nah sahabat-sahabat Nabi yang khusus ini yang tekun mengikuti gemblengan pembinaan Nabi maka derajatnya meningkat mendekati derajat Nabi kesucian batinnya mendekati kesucian batin Nabi akhlaknya mendekati akhlak Nabi di mata Allah derajatnya mendekati derajat Nabi, mereka tetap manusia biasa, bukan Nabi. La Nabi ya ba'dah. Tidak ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka memang orang-orang yang posisinya sangat dekat dengan Nabi. Ini apa ini? Derajat apa ini? Derajat yang manusia biasa, tapi derajatnya sangat dekat dengan derajat kenabian. Itulah derajat waliullah, derajat kekasih Allah. Wali itu satu, jamannya Aulia maka di antara sahabat-sahabat Nabi ada yang mencapai derajat Aulia Allah setidak-tidaknya 10 orang sahabat Nabi dijamin langsung oleh Nabi pasti akan masuk surga itu yang disebut Asrul Mubasyarah 10 orang yang terjamin akan langsung masuk surga seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Zar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Bilal dan beberapa sahabat lainnya Ketika Nabi wafat, Nabi wafat, siapa yang membimbing para sahabat lain? Mereka ini. Para sahabat yang sudah aulia Allah itulah yang menjadi pengganti Rasul, pengganti Nabi, membimbing sahabat lain. Mereka dikadar oleh Nabi, mereka warisan dari Nabi. Maka dikatakan innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu itu adalah warisan dari Nabi kita selama ini tahunya Nabi wafat meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah Rasul cuma dua, padahal tiga. Nabi wafat meninggalkan Quran, meninggalkan sunnah Rasul, meninggalkan kader-kader yang sudah beliau latih. Dan mereka itu adalah warasatul anbiya, warisan dari Nabi, warisan bagi umat berikutnya. Kita tahunya selama ini selalu ikut Nabi wafat meninggalkan Quran sunnah Rasul? Tidak. Jelas-jelas kok disebut Waratatul anbiya. Ada warisan. Warisannya berupa kader para aulia Allah yang membimbing para sahabat lain. Mereka meneruskan tugas Nabi. Nabinya wafat. Sampailah datang generasi berikutnya disebut generasi tabi'in maka para aulia Allah yang membimbing para sahabat juga membimbing kader pada generasi berikutnya. Dan dari generasi berikutnya nanti kelak muncul orang-orang yang tekun menjalani program Triple T sehingga derajat mereka pun mencapai derajat kewalian. Di mata Allah mereka wali Allah dan mereka itulah yang akan menjadi warisan Nabi. Mereka lah yang akan melanjutkan perjuangan Nabi berikutnya. Nabi wafat, para sahabat wafat, waliullah generasi sahabat juga wafat, aulia Allah tabiin ini yang membimbing tabiin berikutnya dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Sesungguhnya di umat zaman sekarang ini ada segelintir orang ulama-ulama yang masuk kategori aulia Allah karena mereka memang dibimbing, dibimbing, dibimbing, dibimbing. Mereka punya kemampuan triple T, Kenapa itu bisa mereka wariskan? Karena mereka terbimbing secara musalsal. Apa itu musalsal? Bersilsilah, berkesinambungan. Mereka punya guru Allah. punya guru Allah. Dalam setiap proses ada saja yang gagal, tidak lulus, tapi ada yang lulus. Yang jelas Allah tidak dari satu zaman ke zaman tidak ada satu umat manusia hidup tanpa nabi. Dan ketika pun zaman kenabian selesai, dari satu zaman ke zaman tidak ada zaman yang di zaman itu tidak ada wali Allah. Karena para wali Allah itu menjadi penerus tugas Nabi. Itu. Nah, mereka inilah yang sering terabaikan. Tugas Rasul itu tiga dan konsekuensinya ini. Sekarang kita lihat penguatnya dalam surat An-Nisa ayat 59. Di ayat itu Allah katakan, "Ati'u Allah, taati olehmu Allah. Wa ati'ur Rasul, taati olehmu Rasul. Wa ulil amri minkum, taati ulil amri." Uli artinya yang memiliki. Al-amri bisa bermakna urusan, persoalan. Wa ilallahi turja'ul umur. Kepada Allah dikembalikan segala urusan. Itu jamak dari amr. Tapi amar juga punya makna lain. Amar murung memerintah, maka al-amr artinya perintah. Daya perintah, otoritas, kekuasaan, kewenangan. Jadi sebenarnya ulil amri artinya adalah orang-orang yang menguasai persoalan dan karenanya punya kewenangan. Taati Allah, taati Rasulullah, taati orang-orang yang menguasai persoalan dan punya kewenangan dalam hal agama siapa mereka itulah para waliullah yang dari satu generasi ke generasi dipersiapkan taati Allah taati Rasulullah taati ulil amri orang-orang yang menguasai persoalan dan punya kewenangan Mu'ad bin Jabal akan diutus ke negeri Yaman Nabi tahu di Yaman Mu'ad akan menghadapi persoalan-persoalan yang jauh berbeda dengan di Mekah dan Madinah. Maka Nabi tanya dulu, bima takfi? Dengan apa kau membuat keputusan di Yaman nanti? Muas jawab, akdi bima fi kitabillah. Aku akan buat keputusan berdasarkan kitab Allah. Fa'ilam yakun fi kitabillah. Kalau tidak ada petunjuknya yang rinci dalam kitab Allah, bagaimana? Fabi sunnati Rasulillah, aku akan ikuti sunnah Rasul. Fa'ilam yakun fi sunnati Rasulillah. Kalau tidak ada juga petunjuknya di sunnah, di sunnah Rasul. Ajtahidu. Akan ku istihadkan Ku pekerjakan, ku fungsikan semaksimal mungkin. Ra'yi, ra'yuku. Jawaban Mu'as yang tiga itu dibenarkan oleh Rasul. Rasul bahagia sekali. Hadisnya sahih, Turmuzi, Abu Daud, Ahmad. Jadi jelas menurut Quran surat An-Nisa 59 taati Allah, taati Rasulullah, taati orang-orang yang menguasai persoalan dan punya kewenangan di bidang keagamaan karena mereka dibimbing oleh Rasul secara berkesinambungan. Dari hadis kita tahu taat Allah ikuti kitabullah, taat Rasulullah ikuti sunnah Rasul, taati ulil amri mereka lah yang punya kemampuan kewenangan untuk melakukan istihad. Kalau sendiri istihad, kalau kolektif ijma. Ini dasar. Tapi entah kenapa sekarang banyak ustadz-ustadz muda dan anak muda berkata, menjadi muslim yang kafah cukup ikuti kitab Allah dan sunnah Nabi saja. Bayangkan, cuma dua. Menjadi muslim yang kafah cukup ikuti kitab Allah dan sunnah Nabi saja. Maka terjadi pengabaian terhadap pihak ketiga, pengabaian terhadap ulama-ulama yang warisan Nabi yang mereka terbimbing secara musalsal oleh gurunya, gurunya, gurunya sampai ke Rasulullah terabaikan. Banyak ustaz dan anak muda sekarang terlalu berani baca Quran, baca hadis, langsung jebret keluarkan fatwa, keluarkan pendapat. Padahal belum belajar ilmu tafsirnya, belum belajar kawaidul fikhiyahnya, belum belajar asbabun nuzul, asbabul huruf, dari ni Quran, ni hadis jebret, ni Quran, hadis jebret, langsung membuat ponis. Ini bid'ah, ini kurafat. Fakat kafara halal dam. Ini sudah kafir, halal darahnya. Ngeri kita. Ada sebagian ustaz dan anak muda terlalu mudah melakukan takfir, pengkafiran terhadap orang lain. Lalu dihalalkan dan karena itu kemudian boleh hartanya diambil, boleh orangnya dipukul, diperangi, tidak tidak seperti itu itu kita pulang sunnah Nabi kita pulang sunnah Nabi yang lain tidak usah ikut mazhab-mazhaban yang lain Nah, itu kan istihadnya Syafi'i, itu kan istihadnya Imam Malik, itu tidak kan perlulah mazhab-mazhaban. Pokoknya Quran, hadis itu yang paling murni. Justru yang murni yang tiga ini. Nah, itu. Jadi semangat memurnikan tapi kebablasan. Rupanya akhirnya banyak persoalan tidak terselesaikan karena nggak ada petunjuk rinci dari Quran, tidak ada petunjuk rinci dari hadis. Akhirnya gimana? Maka dia membuat interpretasi sendiri. Begitu interpretasi orang bilang itu kan pendapatmu. Lah iya, ini istihad saya. Kamu mengabaikan istihad orang, tapi kamu suruh orang mengikuti istihadmu. Kamu suruh orang meninggalkan berbagai madhab, ijtihad ulama-ulama besar. Sekarang rupanya kamu mau bikin madhab sendiri rupanya. Itu. Tidak usah ikut yang lain, tidak usah. Pokoknya Quran, hadis, Quran, hadis. Tapi dalam banyak keputusan, ujung-ujungnya ini menurut saya Usaimin. Usaimin lagi, Usaimin lagi. Sementara yang lain tidak boleh diikuti. Tidak fair. Pola berpikirnya tidak tidak komprehensif. Itu. Akhirnya karena muncul fatwa yang aneh-aneh, serba instan, tidak realistis, membuat orang menjadi serba sempit. Orang tanya, kok begini Ustaz? Ustaz ngomong-ngomong dari pesantren? Iya, pesantren mana? Pesantren kilat waktu rohis SMA dulu. Ah, ya pantas, belum mendalami betul. Jadi menurut yang benar ini. Ya, saya akan langsung simpulkan saja. Jadi sebenarnya Allah menyampaikan kepada umatnya Quran petunjuk-petunjuk. Tapi kalau cuma diberi petunjuk saja orang sulit. Kita beli mobil ada buku petunjuknya, beli komputer ada buku petunjuknya, tapi banyak orang sulit menggunakan buku petunjuk. Maka selain petunjuk diberikan, diturunkan modelnya, uswahnya, contohnya, teladannya, prototipenya. Itulah Rasulullah. Kalau kamu mau menjalani hidup sesuai Quran, tiru. Nih, prakteknya begini. Maka beliau mempraktekkan bagaimana ayat-ayat Quran dipraktekkan dalam kehidupan beliau. Beliau hidup di Hijaz, di Arab, gurun pasir abad ke-7. Nih contoh menerapkan Quran di Arab, di gurun pasir di abad ke-7 begini nih. Setelah Nabi wafat, itu terekam menjadi sunnah Rasul. Tapi Nabi juga menyiapkan kadernya. Bukan hanya sunnah Rasulnya, nih contohnya, tirulah ini, tirulah ini, tirulah ini. Tirulah Umar, tirulah Salma, tirulah Bilal. Karena manusia punya karakter beda-beda. Ada yang karakternya lebih cocok mendekati Abu Bakar. Dermawan, pandai dagang, diplomatis, tapi kurang tegas. Ada manusia tipe begitu. Ada yang karakternya karakter seperti Umar, sangat intelektual, sangat tegas, punya leadership yang tinggi, tapi kasar, brutal, dan itu diakui oleh Abu Bakar. Ada yang kayaknya seperti Usman, itu sangat diplomatik, sangat pragmatik, karena tipe pedagang betul, tapi tidak tidak memancarkan uh, wawasan keintelektualan seperti Umar. Itu. Ada yang tipe Bila. Jadi memang kita tidak langsung mengikuti Rasulullah, mengikuti sahabat-sahabat yang sesuai dengan karakter kita, tipe kita. Nah, mereka nanti setelah mereka wafat, mereka menyisakan mankobah. Mankobah itu catatan sejarah moralitas mereka. Selain mankobahnya, mereka juga meninggalkan manhaj atau madhabnya. Bagaimana interpretasi-interpretasi fikih menurut mereka maka ada fikihnya Umar sangat luas sekali. Dan mereka pun menyiapkan kadar berikutnya dan berikutnya. Jadi sebenarnya kita simpulkan saja sekarang kita hidup ikuti Quran, ikuti sunnah Rasul, ikuti mankobah atau fatwa ulama-ulama terdahulu dan kita ikuti para wali Allah, ulama warasatul ambiyah yang masih ada sekarang. Jangan over PD, over confidence. Cukup Quran, hadis saja. Langsung jebret, jebret. Belum mengerti bagaimana memahami kaidah-kaidah tafsir. Belum paham bagaimana hadis itu muncul terjadi dalam situasi bagaimana dengan Quran dan hadis dibuat fatwa terlalu instan lalu kemudian membuat ponis dan menimbulkan perpecahan umat hanya karena merasa paling islami sendiri ini carilah wali Allah untuk menjadi pembimbing kita. Baik, sudah pukul 13 lewat. Harus segera kembali kerja supaya tidak korupsi waktu nanti. Aku lukul wa sumati mali wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah memberikan ridho, petunjuk, memberikan ilmu dan hikmah pada kita. Semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Angkatlah derajat dan martabat kami ya Allah. Muliakan, muliakanlah kami dan segenap anak cucu kami. Muliakanlah umat Muhammad dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.